Nikmat taufik bahwasanya Allah Ta'ala masih mudahkan kaki-kaki kita. Allah Ta'ala masih lapangkan hati-hati kita untuk mau mengamalkan di antara perintah dari perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yaitu di antara perintah Allah dan Rasulnya adalah talabul ilmi. Yaitu menuntut ilmu agama ini mencari belajar agama ini di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara keutamaan majalisul ilmi di antara keutamaan majelis ilmu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyat rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda majtama qaumun fi baitin min buyutillah Dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Ta'ala. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Yang mereka membaca kitab Allah. Membaca ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa yatadarasunahu bainahum dan dipelajari di tengah-tengah mereka. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Illa nazalat alaihi musakinah melainkan turun di tengah-tengah mereka ketenangan. Ini di antara faidah dari faidah-faidah majalisul ilmi. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, illa nazalat alaihi musakinah melainkan turun di tengah-tengah mereka asakinah yaitu ketenangan di hati-hati mereka kata Nabi alaihi salatu wasallam berikutnya wa ghasyiyathumur rahmah dan mereka akan dikelilingi akan diliputi oleh rahmat Allah taala. Faidah berikutnya. Wahafat humul malaikah dan malaikat-malaikat akan menaungi mereka. Wa fi man indah. Dan Allah taala menyebut kaum tersebut di sisi malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ini diantara faedah-faedah keutamaan-keutamaan dari majalisul ilmi yaitu turun di tengah-tengah mereka ketenangan kemudian mereka diliputi oleh rahmat dari Allah taala mereka akan dinaungi oleh malaikat dan Allah taala sebut-sebut mereka di sisi-sisi malaikat yang ada di sisinya Demikianlah diantara faedah, diantara keutamaan majalisul ilmi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Mungkin yang biasanya pada malam ini adalah pelajaran dari ustazuna Ridwanul Bari maka dikarenakan qadarullah beliau berhalangan beliau meminta uzur untuk menyampaikan pelajaran beliau untuk tidak bisa menyampaikan pelajaran beliau maka untuk mengisi kekosongan yang ada dan juga dalam rangka mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu Salam ad-dinu nasihah bahwasanya agama ini adalah nasihat demikian juga kata Nabi alaihi salatu wasalam man istata'a ayyan fa'akhahu falyaf'al Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada kita maka siapa saja yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya yang mampu memberikan faedah kepada saudaranya hendaklah dia kerjakan. Jadi taklim kita pada sore hari ini adalah dalam rangka mengisi kekosongan yang ada. Dalam rangka saling memberikan manfaat. Tentunya sekedar kemampuan yang saya mampu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum kita semua mengetahui bahwasanya keberuntungan adalah satu perkara yang diinginkan oleh setiap manusia kebahagiaan ataupun keberuntungan itu adalah satu perkara yang diharapkan yang diimpikan, yang diinginkan oleh setiap manusia. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang menginginkan bahwasanya mereka ingin merugi ya. Satu pun tidak akan didapati seseorang yang ingin merugi maka apakah hakikat keberuntungan itu? Apakah keberuntungan yang hakiki tersebut? Maka manusia pun berbeda-beda di dalam mungkin mengartikan ataupun memaknai keberuntungan-keberuntungan tersebut. Maka di antara manusia ada yang menyatakan bahwasanya keberuntungan adalah dengan mengumpulkan harta. Keberuntungan adalah dengan banyak punya harta. Maka yang demikian itu sebagaimana dinyatakan oleh pengikut Korun pada zamannya. Dan di antara manusia ada juga yang menyatakan bahwasanya keberuntungan adalah tingginya jabatan, adalah tingginya kekuasaan, ataupun tingginya kedudukan di tengah-tengah manusia. Maka manakah hakikat keberuntungan yang nyata? Maka kita akan lihat satu persatu dari pendapat-pendapat, dari pandangan-pandangan manusia yang ada mengenai makna keberuntungan tersebut. Adapun pandangan yang pertama adalah manusia yang berpandangan bahwasanya keberuntungan adalah dengan mengumpulkan harta. Keberuntungan adalah dengan mendapatkan banyak harta ataupun mengumpulkan, memperbanyak harta. Maka yang demikian hendaklah kita mengingat kisah Korun yang Allah taala kisahkan di dalam Al-Qur'an. Di mana Korun, ya, siapa yang tidak tahu Korun, ya? Manusia yang terkenal dengan kekayaannya sepanjang sejarah sehingga Allah Ta'ala pun abadikan di dalam Al-Quran. Allah kisahkan kisah korun di dalam ayatnya. Allah Ta'ala sebutkan kisah korun di dalam surat Al-Qasas. Ayat 76. Dimulai dari ayat 76. Allah Ta'ala mengisahkan tentang korun. Korun. Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kata Allah Ta'ala mengisahkan tentang Korun. Sesungguhnya Korun dahulu itu termasuk dari kaumnya Musa alaihi salam. Jadi Korun itu termasuk Salah satu dari kaum Musa alaihi salam. Fabago alaihim. Maka korun pun melampaui batas. Maka korun pun melampaui batas terhadap mereka. Maka Allah Ta'ala kabarkan keadaan korun dalam ayat selanjutnya wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu'u bil usfati ulil quwwah Allah taala kisahkan keadaan Korun selanjutnya wa atainahu minal kunuzi dan kami berikan dari perbendaharaan-perbendaharaan dan kami berikan kepada Korun gudang-gudang harta, perbendaharaan-perbendaharaan harta. Ma inna mafatihahu. Kata Allah Ta'ala, yang kunci-kuncinya saja, kunci-kunci gudangnya korun, latanu ubil usbati ulil kuwah. Itu tidak mampu memikulnya. Amat berat dipikul oleh orang-orang sekelompok orang-orang yang kuat. Inilah korun, ya. Orang yang kita kenal, orang yang terkenal dengan kekayaannya, ya. Kunci-kunci gudangnya saja begitu berat untuk dipikul oleh orang-orang yang kuat-kuat. Maka kata Allah Ta'ala selanjutnya ilqala lahu qaumuhu dan ketika kaumnya menasehatinya ketika kaumnya mengatakan kepada Korun la tafrah wahai Korun janganlah kamu berbangga diri wahai Korun janganlah kamu membanggakan diri innallaha la yuhibbul farihin Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang-orang yang membanggakan dirinya. Wattaqi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah apa yang telah Allah Ta'ala persiapkan bagimu. Dari pahala-pahala di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kalian lupakan dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu wahai Korun. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadamu wala tabghil fasada fil ard dan janganlah kamu membuat kerusakan berbuat kerusakan di muka bumi ini innallaha la yuhibbul mufsidin sesungguhnya Allah taala membenci orang-orang yang berbuat kerusakan inilah nasihat dari kaumnya Korun kepada Korun Kemudian apa jawabnya Korun? Maka dengan congkak, dengan sombongnya Korun menjawab nasihat dari kaumnya. Maka Korun menyatakan, menimpali nasihat kaumnya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Maka Korun mengatakan, sesungguhnya tidak lain saya diberi harta-harta ini adalah semata-mata karena ilmu yang ada pada saya. Sesungguhnya tidak lain saya diberi harta itu karena ilmu yang ada padanya. Itu kata Korun. Dengan menyombongkan diri, dia menyatakan bahwasanya harta yang dia miliki adalah dari hasil usahanya dari hasil ilmu yang ada pada dia ilmu di dalam mungkin usahanya maka kisah korun berikutnya Allah Ta'ala terangkan Allah Ta'ala kisahkan kisah korun berikutnya fakhoroja ala qawmihi fi zinatih maka keluarlah korun ke tengah-tengah kaumnya dengan kemewahan, dengan kemegahan yang dia miliki. Maka berkatalah orang-orang yang kita sebutkan tadi, yaitu golongan yang menyatakan bahwasanya keberuntungan itu adalah dengan banyaknya harta. Keberuntungan adalah dengan mengumpulkan banyaknya harta. Maka kata kaumnya menyatakan Qala alladhina yuriduna dunya Maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia mengatakan yaitu orang-orang yang menyatakan bahwasanya keberuntungan itu adalah dengan mengumpulkan harta. keberuntungan adalah dengan banyaknya harta. Maka dia menyatakan, Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Maka kata orang tadi, kata kaumnya Qarun tadi mengatakan, Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Wahai seandainya Wahai sekiranya saya diberi harta seperti apa yang diberikan kepada Korun. Maka kata orang tersebut, innahu ladhu hadzin alim. Sungguh, sesungguhnya Korun itu sungguh memiliki keberuntungan yang besar. Memiliki keberuntungan yang agung, keberuntungan yang amat banyak. Ya. Inilah ucapan kaumnya Korun yang menyatakan meyakini bahwasanya keberuntungan itu adalah sebagaimana yang dialami oleh Korun. Keberuntungan adalah dengan banyaknya harta. Keberuntungan dengan mengumpulkan harta. Maka akhir dari kisah Korun Bagaimana akhir dari kisah Korun? Maka Allah Ta'ala nyatakan Akhir kisah dari Korun Fakhosafna bihi wabidarihil ardo Maka kami benamkan Korun Dan juga rumah dia Ke dalam bumi ya. Maka kami benamkan Korun Dan kemegahannya ke dalam bumi Jadi Korun dan kemewahan dan rumahnya yang dia miliki itu ditenggelamkan ke dalam bumi. Allah Ta'ala tenggelamkan ke dalam bumi. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ Maka tidak ada satu kelompok pun yang bisa menolong korun dari selain Allah Ta'ala. وَمَا كَانَ مِنَ muntasirin Dan jadilah korun. Itu termasuk dari orang-orang yang tidak mampu untuk menolong dirinya. Jadilah korun termasuk dari orang-orang yang tidak mampu menyelamatkan dirinya. Maka yang bisa kita ambil faedah dari kisah korun di atas. Dari kisah korun yang telah kita lewati. Bahwasanya keberuntungan itu bukanlah semata-mata dengan banyaknya harta. Kenapa? Karena hartanya, harta korun, itu tidak mampu menyelamatkan dia dari siksa Allah Ta'ala. Harta korun tidak mau menyelamatkan, tidak mampu menyelamatkan dia. Manakala dia ditenggelamkan, manakala dia dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Ta'ala maka tidaklah bermanfaat sedikit pun harta korun yang kunci-kunci gudangnya saja itu tidak mampu dipikul atau begitu berat dipikul oleh kelompok orang-orang yang kuat maka inilah golongan yang pertama ya menyatakan bahwasanya keberuntungan itu dengan banyaknya harta keberuntungan adalah dengan mengumpulkan harta yang banyak. Maka telah terbukti dari kisah Korun bahwasanya hartanya bukanlah membuat dia beruntung, akan tetapi malah mencelakakan dia, malah merugikan dia sendiri. Inilah golongan yang pertama. Kemudian golongan yang berikutnya yaitu golongan manusia yang menyatakan bahwasanya keberuntungan adalah dengan tingginya jabatan. Dengan tingginya kedudukan, dengan kekuasaan yang dia miliki. Maka yang demikian Benarkah pernyataan yang demikian bahwasanya keberuntungan adalah akan didapat dengan kedudukan yang tinggi ataupun kekuasaan yang dia miliki. Maka kita lihat berikutnya orang yang paling berkuasa di zamannya. Kita lihat berikutnya kisah dari Firaun yaitu satu raja Mesir ya di mana waktu itu dia memimpin negeri Mesir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka bagaimana kisah Fir'aun? Maka Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala kisahkan kisah Fir'aun tersebut. Tentunya kita semua mengetahui bahwasanya Firaun itu merupakan ya satu penguasa yang terkenal sepanjang sejarah. Yang terkenal dengan kekejamannya. Yang terkenal dengan berkuasanya dia di muka bumi ini. Bahkan saking congkaknya dengan sombongnya, dengan congkaknya dia mengatakan karena kekuasaan yang dia miliki. Maka dia pun sampai mengatakan. Wa ana rabbukumul a'la. Wa qala ana rabbukumul a'la. Maka Fir'aun pun menyatakan. Dan sayalah Tuhan kalian yang tertinggi. Ini ucapan Fir'aun. Penguasa di waktu itu. Bahkan disebutkan di dalam ayat lain tentang kekuasaan Fir'aun. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang lain. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ, أليس لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ Maka Fir'aun menyeru kepada kaumnya. Mengatakan kepada kaumnya, Ya kaumi Wahai kaumku Alaysa li mulku Misra Bukankah Negeri Mesir ini milikku Bukankah negeri Mesir ini di bawah kekuasaanku Wahadihil anharu tajri min tahti Dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku Bahkan disebutkan di dalam ayat yang lain tentang kecongkakan, tentang kesombongan Fir'aun manakala berkuasa di masanya. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Maka Fir'aun mengatakan, Wahai para pembesarku, Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Sungguh aku tidaklah mengetahui adanya Tuhan-Tuhan bagi kalian selain aku. Ini ucapan kufur. Ucapan yang diucapkan oleh penguasa di waktu itu. Yaitu Fir'aun. Maka bagaimana kesudahan Fir'aun. Yang menguasai negeri Mesir pada waktu itu. Maka Allah Ta'ala nyatakan. Allah Ta'ala kisahkan tentang kesudahan Fir'aun di dalam ayatnya. Kata Allah Ta'ala dalam sebuah ayatnya, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ Maka kami siksa Fir'aun, kami adab Fir'aun dan wajunudahu dan bala tentaranya. Kami siksa, kami adab Fir'aun dan bala tentaranya Fanabadnahum fil yammi. Kemudian maka kami lemparkan dia ke dalam lautan. Ini azab. Siksaan bagi Fir'aun dan bala tentaranya ketika di dunia. Yaitu apa? Allah Ta'ala tenggelamkan dia dan bala tentaranya ke dalam lautan. Bahkan siksaan Fir'aun dan bala tentaranya itu bukan hanya di dunia ini saja. Bahkan sampai nanti di yaumil barzah dan juga di hari kiamat nanti itu Allah taala azab Firaun dan bala tentaranya. Allah taala mengkisahkan menyatakan tentang Firaun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya dan neraka ditampakkan bagi mereka pada pagi dan petang hari. Ya. Wa yauma taqumu dan pada hari kiamat nanti adkhilu ala fir'auna asyaddal adab masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab maka manakah kekuasaan Manakah kekuasaan Fir'aun? Adakah mampu menyelamatkan dia dari azab Allah Ta'ala? Maka sedikit pun kekuasaan yang ada pada Fir'aun tidak mampu menyelamatkan dia dari azab Allah Ta'ala. Maka dari kisah yang ada menunjukkan bahwasanya keberuntungan yang hakiki itu bukanlah dengan mengumpulkan harta. Keberuntungan yang hakiki bukanlah dengan menduduki jabatan ataupun kekuasaan yang ada ataupun kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Namun apakah keberuntungan yang hakiki tersebut? Adapun keberuntungan yang hakiki Allah Ta'ala telah terangkan di dalam kitabnya. Allah Ta'ala menyatakan dalam di dalam Al-Quran tentang keberuntungan, makna keberuntungan yang hakiki. Allah Ta'ala menyatakan di dalam surat yang pendek yang insya Allah kita semuanya menghafalnya. Surat yang pendek namun besar kandungannya. Bahkan dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengenai surat ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Atau di dalam riwayat lain, Al-Imam Asy-Syafi'i juga menyatakan, Lau fakarun nasu hadhihi surah lakafathum. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka seandainya jika manusia merenungi jika manusia mentadaburi surat ini lakafathum niscaya surat ini mencukupi bagi mereka yaitu menunjukkan kepada mereka menunjukkan kepada manusia sebab-sebab keberuntungan yang hakiki. Apa itu surat tersebut? Surat tersebut adalah surat Al-Asr. Di mana Allah Ta'ala menyatakan di dalam ayat-ayat dari surat tersebut. Allah Ta'ala menyatakan wal asr. Demi masa dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kata Allah Ta'ala dalam surat tersebut. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa Sesungguhnya seluruh manusia. Karena makna dari ayat ini al di sini pada al insan itu al al istighraqiyah. Al alif lam yang mengandung seluruh atau yang mengandung makna keseluruhan. Jadi makna dari ayat ini innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu sungguh berada di dalam kerugian. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini. Sesungguhnya manusia sungguh berada di dalam kerugian. Seluruh manusia berada di dalam kerugian. Betapapun banyak harta dan anak yang dia miliki. Betapapun tingginya jabatan. Betapapun tingginya kekuasaan yang dia miliki Kata Allah Ta'ala, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu sungguh benar-benar berada di dalam kerugian. Maka siapakah orang-orang yang beruntung? Allah Ta'ala kuatkan dalam ayat ini dengan tiga penguat. Yang menunjukkan bahwasanya sangat dan sangat. Sungguh seluruh manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Maka siapakah orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang Allah Ta'ala kecualikan dari kerugian tersebut. Yaitu orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayat setelahnya. Di mana Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat-ayat setelahnya wal asr demi masa innal insana lafi khusr sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada di dalam kerugian siapakah mereka yang beruntung Allah taala sebutkan di dalam ayat-ayat setelahnya mereka orang-orang yang beruntung adalah illalladzina amanu Sifat yang pertama. Orang yang beruntung adalah illalladzina amanu. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Ini sifat yang pertama. Illalladzina amanu. Melainkan kecuali orang-orang yang beriman <clears throat> yaitu beriman dengan apa yang Allah taala jelaskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam yaitu yaitu beriman dengan beberapa perkara yang Nabi alaihi salatu wasallam terangkan ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam. Mal iman. Maka Nabi alaihi salatu wasalam pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka dijawab, "Antu minabilahi Iman adalah kamu beriman kepada Allah taala wa malaikatihi <clears throat> dan juga kepada malaikat-malaikatnya wa kutubihi dan juga kepada kitab-kitabnya wa rusulihi dan kepada rasul-rasulnya wal yaumil akhir dan juga kamu beriman dengan hari akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi dan juga kamu beriman dengan takdir yang Allah tetapkan baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini yang Allah Ta'ala kecualikan dari orang-orang yang merugi. <clears throat> yang pertama adalah orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang wajib untuk diimani. Kemudian berikutnya, setelah beriman, tentunya ada tuntutan yang lain setelah seseorang itu beriman maka sifat berikutnya Allah taala sebutkan wa amilus salihati. sifat yang kedua yang dengannya seseorang akan beruntung dengan keberuntungan yang hakiki adalah wa amilus salihati. adalah orang-orang yang beramal soleh jadi setelah beriman ada tuntutan berikutnya yaitu beramal soleh. Melakukan amalan-amalan yang soleh. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Saya mukmin, saya muslim. Akan tetapi apa? Manakala mengaku sebagai mukmin, meskipun KTP-nya apa? Muslim, agama Islam akan tetapi dia tidak beriman atau tidak beramal soleh amalan-amalan yang Allah Ta'ala wajibkan pada mereka mungkin KTP Islam akan tetapi dia bah, tidak pernah mening, tidak pernah mengerjakan solat yang lima solat waktu yang lima dan juga dari kewajiban-kewajiban yang lainnya maka keimanannya tersebut itu seharusnya mengantarkan dia untuk beramal soleh. Keimanan yang sempurna itu akan melahirkan amalan-amalan yang soleh. Jadi tidak cukup hanya dengan saya mukmin ataupun saya muslim. Akan tetapi dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan pada dia. Mungkin sholat lima waktu ataupun puasa Ramadan ataupun berhaji bagi siapa yang mampu dan dan yang lainnya dan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang Allah taala wajibkan bagi kita wa amilu salihati inilah sifat yang kedua yang dengannya seseorang akan selamat dari kerugian adalah beramal soleh adapun makna dari amal soleh suatu amalan dinyatakan soleh adalah manakala terpenuhi padanya dua syarat. Amal soleh adalah satu amalan yang terpenuhi. Yang ada pada amalan tersebut dua sifat, dua syarat. Adapun sifat yang pertama adalah amalan tersebut ikhlas dikerjakan hanya dalam rangka mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala. Ya. Karena suatu amal soleh atau suatu amalan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka amalan tersebut akan tertolak. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan di dalam firman-Nya yaitu di dalam hadis qudsi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan qala Allah tabaraka wa taala bahwasanya Allah tabaraka wa taala menyatakan ana ugni syuraka ani syirki kata Allah taala dalam hadis qudsi bahwasanya saya paling tidak butuh dengan tandingan-tandingan saya paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Kata Allah Ta'ala, Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Ta'ala, Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang dia mempersekutukan amalannya mempersekutukanku dia dalam amalannya dengan selainku maka taraktuhu wa syirkah maka aku tinggalkan dia dan juga amalannya aku tinggalkan dia dan juga kesyirikannya ini sifat amal soleh yang pertama adalah harus adanya keikhlasan kemudian amal soleh berikutnya adalah harus adanya mutabaah Waktunya cukup? Mungkin habis waktunya. Ya. Kita cukupkan pelajaran kita pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga Insya Allah semoga Allah taala mudahkan kita untuk lanjutkan pada waktu yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.